Ikhwanafitina dalam Islam, dalam pandangan Islam al-mabhar ala kismain, Penampilan itu ada dua macam. Yang pertama ialah madharun batin. Penampilan-penampilan yang sifatnya batiniah. Yang dimaksudkan ialah kebagusan akhlak, bagusnya akhlak, bagusnya perangai, bagusnya adab, bagusnya tingkah laku, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Ini namanya mawharun batin ini yang lebih ditekankan. Yang kedua ialah mazharun zahir. Penampilan yang sifatnya zahir, lahiriah. Berkaitan dengan fisik. Dalam pandangan Islam ada yang diharuskan, ada yang diperbolehkan yang diharuskannya berkaitan dengan perkara-perkara wajib menghilangkan barang najis menghilangkan atau mengangkat hadas ini perkara yang harus <clears throat> ada yang namanya khusul janabah mandi janabah ada yang namanya khusul haid nifas mandi haid mandi nifas ada yang namanya tatahur bersuci dari najasat, barang-barang yang najis. Tatahur minal ahdath dari yang namanya hadath, <clears throat> Perkara yang harus ini sangat dipentingkan dalam Islam dan berkaitan langsung dengan madharun batin. Di sana ada yang diperbolehkan terkait dengan masalah penampilan, dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Hukum asalnya adalah jais diperbolehkan selama yang pertama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Gak ada perkara yang mungkar, gak ada perkara yang haram. Dan yang kedua, sewajarnya. Tidak ada padanya israf, berlebihan, melampaui batas terkait dengan penampilan wahir. Yang ini bagus. <clears throat> Sangat dianjurkan bagi orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya terkait dengan bab ini. Memperhatikan takwa mereka, kebersihan hati mereka. Diperhatikan mereka jangan sampai ada barang najis pada mereka atau hadas pada mereka. Sangat bagus ketika mereka penampilannya rapi, wangi, harum, sewajarnya. Selama nggak ada perkara yang mungkar, nggak ada perkara yang melanggar, melanggar syariat eh, barakallahu fikum. Ini sangat bagus. Namun yang disinggung oleh para ulama ialah adanya fenomena eh, fenomena orang tua yang fokusnya itu bukan pada mazhar batin fokusnya itu pada mazhar zahir yang disoroti adalah ketika perhatian mereka dengan penampilan fisik itu yang pertama masuk pada kategori israf melampaui batas saking semangatnya saking perhatiannya dengan penampilan fisik ini Orang tua rela mengeluarkan banyak biaya, banyak uang untuk itu. Bahkan israf melampaui batas. Apalagi sampai pada tingkat mener menerjang keharaman agama Allah Azza wa Jal. Tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan orang yang fasik dan semisal itu. Ini yang dikatakan kesalahan besar. Ini termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya salah arah dalam tarbiyah anak-anak yang semestinya difokuskan ditanamkan pada mereka supaya perhatian dengan takwanya kebersihan hatinya membersihkan diri dari najasat para yang najis atau perkara hadas dan segala macamnya ternyata diarahkan kepada perkara-perkara yang melampaui batas dan ini juga terjadi pada klasikum di kalangan banyak kaum muslimin terutama dari kalangan para wanita <clears throat> terutama dari kalangan para wanita dari kalangan para ibu-ibu betul-betul ketika memiliki anak putri itu sang putri itu ditanamkan kepada mereka supaya sangat perhatian dengan fisiknya keindahan-keindahan e, terkait dengan lahirnya sampai israf yang telah sampai israf sampai ada unsur pelanggaran syariat Terus mengikuti yang namanya mode-mode terbaru. Tren-tren terbaru. Gimana bahasa yang lain? Nah, semacam itu. Diikuti tadi itu. Ini ada tampilan begini, tampilan begini, tampilan begini. Yang diikuti bukan kaum muslimat yang salihat, yang diikuti bukan salafiyat, salihat. Yang diikuti kebanyakannya imam orang kafir, imam orang fasik. Allahul musta'an ini ada artis fulan dia gayanya begini diikuti terus terus begitu terus begitu tanamkan nah kamu cantik kayak artis fulan kamu cantik kayak uh, ila akhir ini yang dikecam dalam Islam termasuk barakallahu fikum kesalahan besar dalam bab tarbiyatul aulad Naam sesuatu yang tidak ada di kalangan para salafiyat dahulu para sahabiat dahulu. Tidak ada pada kaum solihat di masa lalu atau kaum solihat di masa sekarang ini. Mereka jelas menjaga penampilan, tapi sewajarnya. Mereka pasti menjaga mazharnya, lahir batinnya. Tapi tidak ada padanya pelanggaran syariat. Tidak ada padanya israf. Sewajarnya. Nah, ingat yang, yang, yang disinggung ketika melampaui batas. Ketika anak tadi barakallahu fikum dididik oleh orang tuanya untuk sangat-sangat perhatian dengan tampilan zahir sampai melampaui batas, sampai menerjang keharuman agama. Ini efeknya juga sangat mengerikan. Satu sisi boros. Ah, boros pengeluaran, israf, tabdzir yang dikecam dalam Islam. Wala tubadzir tabdzirah Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kamu jangan tabdzir dengan tabdzir yang sungguhnya. Sesungguhnya orang yang mubadzir, yang tabdzir sadarnya syaitan. Diikisan dalam Islam. Dan yang kedua, pemorosan. Ya kalau orang tuanya masih masih kuat, masih sanggup. Kalau nggak kuat, kalau nggak sanggup, akan nurut orang tuanya. Mi, bi mi, bi apa, make up, mi, bi ini, itu. Semua minta. Yang lebih parah lagi adalah ada kecenderungan pada sang anak tadi untuk mencontoh orang-orang yang tidak soleh. Ini yang paling berbahaya. Ada unsur muwala, wala loyalitas yang salah. Menggerogoti prinsipnya dia. Kecenderungannya buat orang kafir. Kecenderungannya buat orang fasik yang menjadi tren mode tadi itu. Kira-kira dalam bangun seperti ini kebanyakan dari muslim atau dari non muslim? Non muslim. Sekarang lagi tren gaya apa ini? Ha, gaya Dubai, wala gaya Emirat, wala gaya Mesir, wala gaya Korea. Eh? Kok diem? Gaya apa ini? Ha, lagi demam Korea. Sampai bab rambut. Hmm? Nggak, nggak mau yang model rambut-rambut yang biasa gitu. Kampungan, bah. Terus bi model yang seperti ini. Apa yang model Korea itu? Apa namanya? Hah? Apa namanya? Apa? K-pop. Al-muhim <laughs> Kalau gitu bahaya. Dengar-dengar aja begitu. Seperti itu yang yang yang, yang dia inginkan. Jadi kalau biasa kampungan ke tempat tukang cukur, Pak, yang gini-gini Pak ya. Pasang sekarang gambar-gambar yang ada itu yang ini Pak. Tidak ada yang ini orang soleh. Tidak ada. Yang ini ima rojul kafir, ima rojul fasik. Ya benda. Itu bahaya. Kecenderungan hatinya, ya, walaknya, iktidaknya, upaya mencari tauladan bukan dari orang-orang soleh. Sampaikan kepada dia, nak, kalau Rasulullah SAW itu rambutnya belah tengah ah kuno naudzubillah nah gitu ya jangan dikira Ustaz sekedar rambut enggak rambut itu cerminan jati diri kelihatan arahnya kemana ketika dia orang yang soleh yang mengerti sunnah yang mencintai rasulnya sallallahu alaihi akan mencontoh akan meniru rasulnya pakai rambut belah tengah ketika dia walaknya kepada kufar akan mencontoh kafir tadi itu itu penggerogotan akidah. Itu berbahaya. Yang putri juga begitu akhirnya nanti. Terbawa oleh arus mode tadi itu. Senangnya kepada fulanah, fulanah, fulanah, alanah. Siapa dia? Ima kafirah, ima fasiqah. Siapa enggak? Itu mengerikan. Lebih parah lagi ketika terlalu hulu melampaui batas dalam perhatian dengan fisik menganggap pakaian-pakaian yang sunnah kampungan namun lagi memakainya ini juga dapat negatif yang mengerikan Nah, ya Allah pakai hijab. Apa hijab itu enggak zen, enggak eh, modern itu. Ya Allah, udah dia kepinginnya yang menampilkan apa yang dia punya lepas hijab dan segala macamnya Allahul musta'an terus semakin jauh semakin jauh semakin jauh barakallahu fikum <clears throat> ini yang e, disoroti oleh para ulama una barakallahu fikum ingat bukan berarti e, kita diminta untuk tampilnya itu asal-asalan baunya kecut bau kelek ndak nggak pernah mandi nggak pernah sikapan ndak dalam Islam ada perkara yang wajib, ada perkara yang sangat dianjurkan, ada perkara yang boleh. Seorang yang muslim penampilannya akan sangat bagus. Allah mengatakan Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang gemar bertaubat dan gemar tatahur, bersuci. Taubat itu untuk membersihkan batin, tatahur membersihkan wahir. Hmm? Sangat dicintai yang suka bersuci, yang suka berwudu. Tapi dengan bimbingan syariat, rapi, penampilannya rapi selalu, pakaiannya ala sunnah, penampilannya ala sunnah, semuanya ala sunnah, rapi, wangi, bersih. Tapi tidak israf. Tidak israf. Dan yang ketiga tidak ada unsur walak kepada kaum kufar atau orang fusak. Yang ketiga, tidak ada unsur pelanggaran syariat. Tolong ucapkan baik-baik. Jadi jangan dibiarkan anak antum main di luar kena got segala macam tidak popo. nah, iya. kan katanya termasuk kesalahan terlalu perhatian dengan perkara zahir. Sak popo kena got-got titik. Nda bersihkan. Bersihkan. Mohon maaf yang kemudian anaknya meler gitu, belum gitu ya Allah saat dibiarin. Maha kata, bersihkan. Tapi sewajarnya dan tidak ada padanya pelanggaran syariat. Islam itu bersih, indah. Tapi tidak ada padanya israf dan tabdir. Tidak ada pada dia perkara mungkar. Tidak ada pada dia wala kepada orang kafir terkait dengan bab ini. Sehingga tanamkan kepada mereka yang batin. Takwa nak, takwa, takwa, takwa, akhlak, akhlak, adab, adab, wahagata. Plus perkara-perkara zahir yang sangat diharuskan, sangat yang dibimbingkan dalam Islam. Yang rapi, yang Allah, yang wangi, mandi, uh, sikat gigi, disebutkan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Uh, mendapati anak laki-laki depan cermin, masya Allah, sesuai ini. Uh, di bercermin sampai setengah jam satu jam. Masya Allah, gini gini gini kalau lagi. boleh sepi. Ini kok kayaknya kurang mantap ini. Apanya? Iya, sisiran rambutnya itu. Rambutmu apa belah tengah? Iya, eh, belah tengah, belah tengah, belah tengah. Ngerti dia belah tengah, tapi terus terus gini-ginikan lagi, diminyai terus begitu, salah diginikan lagi, terus sampai satu jam. Ini ada yang nggak beres apa beres ini? Nggak beres. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Tahu tidak tuh? Laki-laki yang seperti itu namanya apa ini? Hah? Metroseksual. Itu penyimpangan penyimpangan seperti itu, namanya metroseksual. Jadi laki-laki ini kayak perempuan. Kalau sekedar cukupnya sisi tabas nah, Ini sampai setengah jam, satu jam tuh. Ya Allah, surah cepat, sepi. Kalau nggak ngapain antum? Dibuka apinya, la ilaha illallah, dicoba cermin. Ini laki-laki ya, kan Evan. yang ya, hari yang perempuannya gak wajar. Oh, dandan, dua cermin, satu jam sendiri gitu. Agama yang Yang seperti ini yang di, yang diinginkan para klasikum. Perhatikan madhar batin itu jelas. Perhatikan madhar wahir itu harus. Yang wajib, yang dianjurkan, yang mubah. Bukan israf, bukan tabdir, nggak ada unsur uh, kemungkaran, nggak ada unsur wala kepada kaum kufar. Barakallahu fikum. <clears throat> gitu ya. Taif wala tafrid barakallahu fikum. Yang terakhir Lihat jam terus ya, Yang terakhir <clears throat> yang disebutkan oleh para ulama tindakan-tindakan orang tua yang dianggap mengabaikan anak-anaknya ialah adamu mukhalatatihim birrijali salihin. Orang tua tadi tidak ya membaurkan anaknya dengan orang-orang yang soleh rijal orang-orang besar tokoh-tokoh yang soleh <clears throat> Bagaimana ini? Datang kepada antum duyuf, tamu-tamu. Tamunya afadil Masya Allah dari kalangan para uh, para asatidah, para doa ilallah yang ma'rufin dengan sunnah, para ikhwah tayyibin Masya Allah. Kerja lagi. Nah, seharusnya, seharusnya ikhwan, yang sangat dianjurkan eh, dalam tarbiyah Islam, Anaknya antum dikeluarkan yang rejal. Untuk apa ini? Untuk muwajahatul rejal. Muwajahatul kibar as-salihin. Keluar supaya dia bisa berani menghadapi yang lebih tua, yang lebih tokoh, yang soleh. Sambil diajari adab. Allah, Allah, Allah. Abdullah lagi ya. Amin. Abdullah ya wajah. Tullakum. Ya, Gitu. Datang. Ini satu bulan, coba satu bulan, coba ini ah bulan, wah kata. Jadi ada. Sehingga dia berani menghadapi yang lebih tua daripada itu. Ayo, kalau perkaranya-perkaranya majlis umum yang biasa, jenis sini. Kalau perkaranya ada sedikit perkara privasi ke dalam nak. Ah, ini perkara privasi orang tua. agaknya, Kalau umum aja jelas sini. Kenalkan. Ah, suruh melihat bagaimana eh, orang-orang uh, soleh tadi itu beretika, mereka uh, bercengkrama dan segala macamnya supaya ngerti itu seharusnya itu seharusnya termasuk yang disoroti oleh para ulama kita dalam perkara tarbiyah tadi katakan salah ketika orang tua itu mengekang anaknya dah di kamar jangan yang keluar ya banyak tamu awas kalau keluar kalau tamu ini opo ya, ya ini pemicunya banyak kata para ulama di antara pemicunya bisa jadi, bisa jadi orang tuanya minder, malu. <clears throat> Khawatir nih anaknya keluar main-main segala macam dikira kurang ada begitu. Nanti tahu-tahu anaknya uh, keluar, tahu-tahu ngambil minum sendiri, ngambil jajan sendiri, dan dikira kurang adab dia akhirnya jadi, jadi malu. Padahal yang dimaklumi anak-anak Anak masih 2, 3, 4, 5 tahun Dimaklumi Mereka tahu-tahu langsung uh, ngambil uh, rotinya Enggak dimaklumi Tinggal diarahkan Diarahkan Ya walad nah, Itu pentingnya tarbiyah di situ Tamu-tamu juga akan dan akan memaklumi kalau mereka orang yang saleh. Kali kali kali ya. Aulad ya, biasa anak-anak. Dimaklumi sambil diarahkan. Tali nah, ya, aulad gitu. Di, di, diingatkan. Nih, ini gini. Ah, Termasuk kesalahan tadi itu juga. Saya, jangan yang keluar. Nah, biasa banyak tamu nih gitu. Kenapa sih? Anak, ah, Afan nggak enak anak saya, anak saya tahu-tahu nanti gini gini gini. Ya, anak-anak. Dia anaknya apa namanya nggak pernah bisa ketemu dengan uh, para rijal salihin. nggak ada ya, yang soleh soleh tadi. Ada kalanya pula pemicunya adalah kesombongan, gengsi dia, majelis dengan mereka ada anak-anak dan asal yang lainnya lagi. Ini efeknya juga negatif. <clears throat> Di antara efeknya adalah barakallahu fikum anak ini jadi minder. Jadi takut kalau ketemu dengan orang besar. Tidak punya jiwa besar. Akhirnya takut selalu. Ada ustaz kabur. Lari. Ayo. Salaman. Akhirnya padahal dia dari jauh Aku kepingin. Ya, ngerti ada orang yang soleh, orang orang yang baik, seorang ustadz yang dia suka dengan itu, jadi kepingin salaman, tapi orang tua yang yang melarang. Akhirnya tadi itu. Begitu dikasih kesempatan tamu. Anak yang lainnya pada kabur semuanya. Salaman, salaman, salaman. Dianya dekem gini aja. Itu kejiwaan terganggu. Faedah besar bisa mukhalatah membaur ha, dengan orang-orang yang saleh, enggak ada Padahal sangat-sangat dipentingkan untuk membentuk kepribadian dia, untuk membentuk akhlaknya dia, membentuk cara pola pikirnya dia dengan rija. Barakallahu Lebih parah lagi barakallahu ketika ini anak-anak laki-laki lagi dikatakan tidak boleh berjumpa dengan mereka-mereka tadi, Gumpulnya dengan para para hormat. Ya benar larinya kepada yang yang ibu-ibu. Ini juga mengandung efek yang yang negatif juga. Akhirnya dia punya kejiwaan kejiwaan hormat. Tidak punya syaja'ah Keberanian laki-laki Tidak punya kepribadian yang laki-laki gitu. Karena gumnya perempuan Terus banyak hormat terus Hah? Eh, ini kurang bagus Mungkin bayangannya itu sepele Tapi dalam pandangan para ulama ini perkara yang sangat besar Barakallahu fikum uh, efek yang berikutnya lagi adalah ketika itu anak nggak di nggak dibikin membaur dengan yang rijal solihin tadi ketika dia tumbuh besar tumbuh berkembang dia enggan enggan tidak mau majelis dengan orang-orang mulia tadi atau segan enggan atau segan majelis dengan orang-orang mulia tadi dan ini kerugian yang sangat besar, khasara ya ikhwan. Dikarenakan yang namanya tarbiyah bukan semata-mata dengan ucapan. Tarbiyah langsung lihat bagaimana orang-orang saleh, bagaimana orang-orang yang mulia itu berakhlak. Terlangsung terapan. Jadi anak anak itu langsung dididik bersama dengan yang mulia-mulia tadi. Orang-orang besar tadi. Supaya mereka bisa mencontoh akhlak mereka, mencontoh adab mereka, mencontoh kepribadian mereka. wahai. Dulu para ulama kita yang ya azakumullah dalam bab bab talabul ilmi mencari ilmu agama Allah azza wajalla. Dulu para ulama yang ya azakumullah tidak semata-mata mengambil ilmu dari dari gurunya. Dari seorang alim. Mayoritas ulama kita di zaman dahulu datang ke majalisul ilmi untuk melihat bagaimana akhlaknya sang guru sang guru. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika membuat sebuah majlis yang hadir uluf muallafah, ribuan orang yang mencatat hadis paling cuma khamsumiyah 500. Selebihnya yang ribuan itu datang ke majlis beliau yang buruna ila samtihi wa ila hadihi datang itu khusus untuk menyaksikan, melihat bagaimana uh, perangai beliau, bagaimana uh, tingkah laku beliau, akhlaknya beliau, bimbingannya terkait dengan amalia sehari-hari untuk mereka pelajari. Untuk mereka pelajari. Ya kata salaf. Juga termasuk uh, kebiasaan kebiasaan orang terdahulu yang sangat dianjurkan yang yang tadi itu menghadirkan anak-anak mereka di majalisul kibar, di majlisnya orang-orang yang mulia, yang terhormat, yang saleh, yang saleh kan ya. Dalam rangka supaya ini anak ya ta'allam min hadihi masamtihim. Ini anak langsung belajar kepada mereka. Bagaimana perangnya mereka, adabnya mereka, kebiasaan mereka, ah, dan segala macam. Langsung melihat. Ada muhim. Tapi ingat ya, ada batas-batasnya. Namanya majlis itu macam-macam. Ketika bab majlis khusus Jangan dimasukkan tuh anak-anak, gak cocok. Ada perbincangan khusus, jangan dimasukkan. Tapi ketika perbincangannya umum, dimasukkan. Wah kata. Sehingga eh, berlebih-lebihan juga tidak, enggak juga tidak. Ini tolong camkan baik-baik, barakallahu. <clears throat> Yang biasanya perhatian dengan bab seperti ini, ini namanya fadlullahi yutihi mayyasha. Biasanya orang-orang Arab. Ini sangat mereka perhatikan para kalafikum mendatangkan para aulad di majalisul kibar. Diajari bagaimana adab, bagaimana akhlak, bagaimana bermuamalah <clears throat> bersama dengan orang, langsung belajar eh, karomuhum, karamuhum, syaja'atuhum, keberanian mereka, eh, kemuliaan mereka, akhlaknya mereka langsung dihadirkan untuk anak tadi. Ini sangat penting sehingga tanda terdidik dengan eh, tarbiyah yang bagus para Difahami insyaallah ya? wahakata. Oh, Ini berlaku untuk yang putra dan juga berlaku untuk yang putri. Barakallahu fikum. Yang putri juga demikian. Eh, termasuk kesalahan yang sangat besar ketika ibu-ibunya atau para ummahat melarang anak-anak putrinya untuk membaur dengan para ummahat yang solihat dengan para eh, dengan para ustazat gimana jamaknya ustazat gitu ya eh, para ustazah atau para mudarisah atau para muallimah atau yang solihah begitu dijauhkan jangan disertakan supaya mereka mengenal uh, mereka semua uh, supaya bisa uh, memiliki adab yang baik kepada mereka semuanya belajar langsung dari mereka semuanya pada makam-makam yang tepat bukan makam-makam yang khusus untuk para orang-orang dewasa barakallahu fikum <clears throat> nah ya <clears throat> ini total berapa poin? Lima ya sehingga saya ada lima poin uh, yang saya anggap cukup penting disebutkan oleh para ulama termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Ada yang langsung terkait dengan tarbiyah, mengabaikan tarbiyah. Ada yang mengabaikan tariqah tarbiyahnya. Ada mengabaikan hal-hal yang sangat penting untuk pengembangan tarbiyahnya. Dengan efeknya masing-masing. Dengan efeknya masing-masing yang paling fatal yang paling membahayakan yang poin pertama tadi itu yang sama sekali tidak e, mengurusi tarbiyah diniyah anak-anaknya hanya semata-mata tarbiyah duniawiyah anak-anaknya barakallahu fikum. Ini sudah terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada yang masuk pada kesyirikan, pada kebid'ahan, pada kefasikan, pada kemungkaran. Minimalnya dunia dan dunia. Wallahu musta'an la haula wala quwwata illa billah maka yang sangat dianjurkan kepada segenap orang tua ialah betul-betul mengurusi, memperhatikan anak-anaknya, putra-putrinya dan mentarbiah mereka dengan tarbiyah sahihah diniyah. Dan sebagainya sudah saya sampaikan pada subuh tadi. Subuh itu mukadimahnya yang ini eh, terkait dengan masalah hal-hal yang aneh-anehnya tadi itu. Yang subuh tadi enggak hadir direplay saja ya. Eh, direplay saja barakallahu supaya nyambung semuanya. Wallahu taala alamu bisawab. Abang. <clears throat> Ada yang mau sampaikan?